Wahai Rasulullah dan termasuk juga jihad fi sabilillah qala na'am illa rajulun kharaja min kharaja fi sabilillah malihi wa nafsihi falam yarji' minhu syai' kecuali kalau orang itu berangkat berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya lalu dia pulang tidak membawa apa-apa inilah hari-hari yang istimewa inilah hari-hari sepuluh awal Ya Allah Ta'ala lebih mencintai dari amal-amal soleh. Inilah saatnya orang mukmin mendapatkan kebahagiaan. Bisa memetik waktu, kesempatan yang Allah berikan di hari-hari sepuluh yang awal ini. Sehingga di antara amal soleh yang ditanyakan kepada beliau dalam hadis Muslim dari jalan Abi Qatadah annahu su'ila an saumi yaumi Arafah. Bahwasanya beliau ditanya tentang saum hari Arafah. Faqal yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Saum hari Arafah itu melebur dosa-dosa seorang mukmin al-madiyah wal baqiyah. Al-madi ya yang telah lewat. Wal baqiyah akan dilakukan. Demikianlah kabar yang datang dari beliau. Keutamaan yang agung. Ya Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan sekali lagi ialah dengan mengumpulkan amal soleh. Setelah dia mengumpulkan ilmu, dia kumpulkan dengan amal soleh. Itulah kebahagiaan kita seorang mukmin. Sehingga mahasiswa muslimin, pada malam ini, semoga Allah Ta'ala jadikan pula duduknya kita di masjid ini setelah kita mengikhlaskan diri mengharap wajah Allah, mengharapkan ridhonya Allah, maka kita juga berharap amal soleh yang kita jalankan pada malam ini, pada jam ini akan dicatat sebagai ahabu al-a'mal, amalan yang sangat dicintai di sisi Allah Ta'ala sebagai catatan yang berat timbangannya. Iya. Apalagi kalau kita seorang muslim yang semakin menyadari bahwasanya fitnah semakin dahsyat. Yang mengancam agama kita semakin hari semakin dahsyat. Maka kita harus semakin bersyukur. Mengingat nikmat Allah Ta'ala ini yakni kita bisa berusaha membimbing hati kita untuk diisi dengan ilmu. Jangan sampai kita hanya berpikir jasad kita diisi dengan makanan dan minuman. Kita setiap hari makan dan minum. Hati kita lebih membutuhkan terhadap ilmu. Iya. Yeah. Maka para hadirin, nah kita akan uh, masuk pada ucapan asyik Al-Utsaimin rahimahullah dari kitab beliau Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Tauhid sampai pada bab sihir. Bab tentang sihir, majah fis sihir. Qala al-muallif rahimahullah Berkata muallif semoga Allah merahmatinya naqulu munasabatul babi li kitabit tauhidi Kata Syekh munasabah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Hubungan antara bab dengan kitab apa alakohnya hubungan antara bab dengan kitab? Kitab dengan isi itu ada hubungannya. Sehingga para ulama menyusun kitab dan dimasukkan ke dalam kitab tersebut bab demi bab. Ya ini itu menunjukkan ada hubungannya antara judul dengan isi. Maka Syekh mengatakan, li'anna min aqsamis sihri ma la yata'ati ghaliban illa bisyirki. Hubungannya kata Syekh dikarenakan di antara jenis-jenis sihir malayataati yang tidak mungkin didatangkan. Dulu malayataati tidak mungkin dipraktekkan illa ghaliban illa bisyirki Khadib kebanyakannya, umumnya. Illa bisirki kecuali dengan melakukan praktek kesyirikan dulu. Iya. Sihir tidak bisa ditampilkan kecuali melakukan perbuatan syirik dulu. Iya. Sehingga fasyayatinu la tattakhidul insan ghaliban illa limaslahatin. Wa ma'lumun anna maslahat syaitan ayu ayyaghwiya bani Adam. Ya. Maka kalau demikian setan-setan. Nah, tidaklah menjadikan tidaklah dijadikan oleh manusia kebanyakannya kecuali untuk kepentingan. Dan hal yang maklum bahwa kepentingan kepentingan setan apa itu? Kepentingan setan memanfaatkan manusia ayyaghwiya bani Adam untuk menyesatkan anak Adam. Ya. Sehingga fayudkhiluhum fi syirki wal ma'asi. Sehingga setan memanfaatkan manusia dengan sihir tadi. Nah, untuk supaya memasukkan mereka ke dalam dosa syirik ataupun maksiat. Ya. Jadi maharnya orang berbuat syirik yang dilakukan oleh para dukun-dukun itu, naam praktek sihir mereka maharnya ialah ima maksiat, ima syirik. Ya. Jadi tidak lepas dari itu. Tidak lepas dari perbuatan syirik dan maksiat. Jadi maharnya mahar yang berat. Mahar yang kita harus berikan kepada para dukun. Itu maharnya sangat berat. Apa itu? Syirik. Kadang perbuatan kufur. Jin kadang menyuruh kepada dukun tersebut untuk berak dan kencing di atas Quran. Mundur. Jadi Setan memberikan berbagai macam fasilitas yang diinginkan oleh manusia, tapi maharnya tadi. Dia harus siap menghinakan Quran. Apa itu? Menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid. Dulu. Darah haid untuk mulai Al-Quran. Ini bukan memuliakan Quran, ini menghinakan Quran. Tapi itulah maharnya. Kalau mau diberi imbalan. Apa imbalannya? Macam-macam. Yang kaya ya dikasih, yang syahwatnya ingin kaya dipenuhi oleh setan. Yang ingin naik pangkat diberi oleh setan. Tapi maharnya tadi menulis ayat Al-Quran dengan darah haid atau kencing di atas Quran atau berak di atas Al-Quran semua itu ayuhan nas mahar yang harus diberikan kepada syaitan nah atau kadang maksiat apa itu menzinai ibunya sendiri menzinai tetangga orang lain itu sudah perbuatan jahat di antara dosa-dosa besar antuzania halila tajarik. Engkau berzina dengan gadis atau dengan istri tetanggamu sendiri. Kalau berzina dengan orang lain yang tidak ada hubungan tetangga itu dosa. Tapi lebih jahat lagi ialah berzina dengan istri tetangga atau gadis tetangganya sendiri. Iya. Tapi itu maharnya yang ditawarkan oleh syaitan sehingga antum akan mendapatkan apa yang diangan-angankan barakallahu fikum wa qad dzakara al-muallifu fil bab ayatain lalu Syekhul Islam dalam bab ini membawakan dua ayat dua ayat yang pertama al-ula Al-ayatul ula. Qauluhu ta'ala walaqad alimu laman ishtarah ma lahu fil akhirati min khalaq. Di dalam surat Al-Baqarah Syekh membawakan ayat 102. <coughs> ayat ini panjang namun diambil bagian akhirnya. Walaqad alimu walaqad alimu dan sungguh sungguh. Di sini Allah katakan sungguh-sungguh alimu mereka itu telah mempelajari. jadi maksud mereka al-Yahud. Ayat ini menceritakan tentang orang Yahud. Walakota alimu dan sungguh mereka bangsa Yahud itu telah mempelajari apa yang mereka pelajari laman istarahu lahu fil akhirati min khalaq laman yaitu orang yang telah menukar istarah artinya istabdala mengganti menukar ditukar antara sihir dengan kitab Taurat jadi maksud kata Syekh Saleh Fauzan, "Laman istarah ay istabdala as-sihra bitawrat." Mereka Yahud mengganti, menukar, mempelajari sihir untuk menukar dari meninggalkan mempelajari Taurat. Begitulah orang. Kalau sudah mempelajari kemaksiatan, dosa, kesyirikan, maka kitabnya ditinggalkan. Sama. Umat Islam kalau sudah disibukkan dengan perkara selain Al-Quran dan Sunnah, akan disibukkan dengan yang lainnya. Sebagaimana orang Yahudi. Mereka mempelajari sihir dan ditukar. Mereka tukar sebagai tukaran, imbalan. Pergantian apa yang seharusnya mereka pelajari dari mempelajari Taurat lalu mempelajari sihir dan ancamannya ancamannya malahu fil akhirati min khalaq malahu tidak ada bagi dia yang mempelajari sihir fil akhirati di akhirat sekolah min khalaq apa itu min khalaq tidak akan mendapatkan bagian Berkata Syekh Saleh Utsaimin di dalam syarahnya. Walaqad alimu dhamirul fa'il yaudu ala muta'allimi as-sihra. Di dalam ayat ini walaqad alimu sungguh mereka telah mempelajari domir kata ganti itu fa'ilnya pelakunya dalam kalimat ini adalah kembali kepada muta'allimi as-sihra, orang-orang yang belajar sihir. Yang dimaksud orang Yahudi. Orang-orang yang mempelajari sihir dalam ayat ini maksudnya orang Yahudi. Terus wal jumlatu muakkidatun bil qasam. Dan jumlah ini dikuatkan dengan huruf qasam. Lam, wa, huruf wawu, walaqad, walakod Alam. Bil kosam walam. wakod Tiga huruf. Tauqid. Wawu. Lam. kod walakod Bimakna. Wa makna dan artinya istarahu ay ta'allamuhu dan sungguh mereka telah mempelajari dengan sungguh-sungguh sihir itu. Sungguh-sungguh mereka telah mempelajari sihir itu. Artinya tahakkoku. Benar-benar Yahudi itu mewujudkan praktek ilmu sihir. Walakad alimu. Nah. Barakallahu fikum. Malahu fil akhirati min kholak. Apa artinya? Malahu tidak ada baginya. Baginya maksudnya orang yang belajar. Apa yang dipelajari? Sihir fil akhirati fil akhirah di akhirat nanti min kholak kholak aimalahu min nasib tidak mendapatkan bagian nasib kholak diterangkan oleh Imam Qatadah Imam Al Imam Qatadah mengatakan malahu fil akhirati man, min kholak tidak ada di di akhirat bagi mereka itu min kholak anna sahir la lahu fil akhirah kata Imam Qatadah anna sahir bahwa tukang sihir tidak dapat bagian apa yang dimaksud bagian Asy Saleh Fauzan hafizahullah yang dimaksud malahu fil akhirati min khalaq ai minal jannah dari surganya Allah khalaq bagian yang dimaksud bagian ai al jannah demikian kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah <clears throat> nah dalam riwayat Hasan al Basri malahu fil akhirati min kholak min kholak laisa lahu min din tidak dapat balasan iya ad-din balasan malahu min kholak laisa lahu din tidak dapat bagian tidak dapat balasan dari sisi Allah azza wa jalla. Sehingga wa kullu man laisa lahu fil akhirati min khalaq fa muqtadahu anna amalahu habitun batil. Sehingga setiap orang yang tidak dapat bagian di akhirat. Nah, tidak dapat bagian di akhirat, famuktadahu maka konsekuensinya Berarti apa? Amalannya hapus dan batil. Amalannya hapus dan batil. Dalam hadis Muslim, an ba'di azwaji Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim yang datang dari sebagian istri Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu." lam tuqballahu salatun arba'ina yawma Dalam hadis Muslim, nah dari sebagian istri-istri beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja. Perhatikan di sini, siapa saja umum. Orang zaman dulu, orang zaman sekarang. Siapa saja. Orang pinter, orang bodoh, siapa saja. Umum, laki perempuan, siapa saja. Umum. Ata arrofa datang kepada dukun. Arrof peramal, dukun. nah kahin. Fasa'alahu ansyik lalu bertanya sesuatu. Fasaddaqoh Lalu membenarkan jawabannya apa ansamanya lam tuqballahu salatun. Tidak diterima solatnya Arba'ina yauma 40 hari, 40 malam. Kenapa orang tersebut amalannya ditolak oleh Allah? Karena dia berani-berani mendatangi orang yang jahat. Berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Itulah peramal. Itulah yang dikatakan kahin. Itulah arraf. Ini orang yang datang. Mafhumnya? Apa mahumnya? Kalau orang yang datang bertanya membenarkan saja ancamannya seperti tadi, amalannya hapus. Lalu bagaimana dengan orang yang didatangi? Mahum? Kalau yang datang saja ancamannya berat, bagaimana yang didatangi? Jadi, sungguh ini sebuah perkara yang besar. <coughs> orang yang datang ditolak 40 hari sholatnya. Sehingga para sahir-sahir tadi, para kahin tadi, sungguh mereka telah merusak banyak manusia. Nah, sehingga amal-amal pada sholat mereka tidak diterima. Karena sebab melakukan sesuatu yang sangat merusak. Nah, Selanjutnya. Lakin imma ayan tafia nasiba intifaan kulia. Tapi kata Syekh, imma bisa jadi yang dimaksud hapus, ditolak amalannya. Yantafiya an-nasiba. Artinya hapus, ditolak, ditiadakan Bagiannya intifaan kuliah. Ditiadakan secara menyeluruh. Sholatnya, zakatnya, hajinya, puasanya. Kuliah. Nah, kalau semua amalannya hapus, maknanya apa? Fayakunul amalu kufra. Berarti amalan kufur. Berarti perbuatan kufur. Makanya dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' fasa'alahu an syai' fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dalam lafaz yang lain, siapa yang datang kepada peramal, dukun, sungguh dan lalu menanyakan dan membenarkan jawabannya, sungguh telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Yang datang saja dianggap kufur. Lalu bagaimana yang ditanya? Kalau itu perbuatan kufur, amalannya hapus. Iya, amalannya hapus. Sholatnya, sodakohnya. Bukankah orang jahiliyah dulu merawat masjidil haram? Yang menjaga Ka'bah, memelihara Ka'bah. Tapi karena mereka orang-orang musyrik, tidak diterima amalannya. Tidak diterima amalannya. Maka disinilah Seorang harus kembali kepada tauhid. Au yantafi kamalan nasiba fayakunu fisqa atau ditiadakan. Ditiadakan kesempurnaan bagiannya sehingga menjadi perbuatan fasik. Ya. Orang yang datang kepada kahin Sholatnya tidak diterima 40 hari karena sholat itu amalan yang paling pertama dihisab. Ya, dilihat dulu sholatnya. Yang pertama kali dihisab sholat, bukan jihad, sholat. Nah, di sini diancam orang yang datang ke dukun, sholatnya tidak diterima 40 hari. Sungguh rugi dia. Selama 40 hari sholat, tidak diterima pahalanya. Tapi kata Imam Nawawi, tidak perlu mengkodok. Kalau antum dulu pernah datang kepada orang pinter, dukun, kami tua begitu, bertanya sesuatu karena mobilnya hilang, kunci rumahnya hilang, anaknya hilang, datang kepada kahin dulu waktu belum tahu. Sekarang sudah tahu, cukup tobat. Apa perlu mengkodok sholatnya 40 hari 40 malam? Tidak. Demikian penjelasan Imam Nawawi di dalam syarahnya. Barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum wa ma lahu min akhirati min khalaq. Nah, ayat ini surat Al-Baqarah ayat 102 diterangkan oleh Syekh Soleh Fauzan hafizahullah. Ayat ini dalil ala annahu kafirun. Ayat ini menunjukkan dalil bahwa sahir, sihir tadi adalah perbuatan kufur. Fasihru kufrun billah. Sehingga perbuatan sihir, perbuatan kufur kepada Allah. Wadhalika min iddati mawadih Yang demikian itu juga disebutkan dalam beberapa tempat. Satu, masih dalam surat Al-Baqarah 102, tapi pada ayat sebelumnya. Wa ma Sulaiman Walakinna syaitan kafaru. Lihat. Wa ma kafara Sulaiman. Tidaklah Sulaiman itu kufur. Walakin syaitan kafaru. Tapi setan. Setan itu yang mereka kufur kepada Allah. Apa sebabnya? Yu'allimunan nasas sihar mereka itu mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Setan-setan tadi kufur karena mengajarkan ilmu sihir. Jadi orang yang mengajarkan ilmu sihir, mereka orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan dan mereka telah melakukan perbuatan kufur. Naudzubillah. Kedua, dalam tempat yang kedua, masih dalam ayat ini juga, tapi sebelumnya. Yang menunjukkan kufurnya para tukang sihir tadi, perbuatan sihir tadi. وَمَا يُعَنِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ Dan tidaklah Harut dan Marut. Keduanya mengajarkan kepada seseorang hatta yaqula sehingga Harut dan Marut mengatakan apa kata dua malaikat ini Harut dan Marut innama nahnu fitnatun fala takfur kita ini untuk kalian sebagai fitnah ya kita datang kepada kalian sebagai ujian fala takfur maka jangan kalian berbuat kufur apa itu belajar ilmu ini hmm. jangan belajar ini kamu akan kufur ya. ini yang kedua yang ketiga ini walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sungguh orang Yahudi telah mempelajari sihir itu dan tidak ada bagi mereka bagian dari surga. Jadi tiga ayat ini menunjukkan kata Syekh Saleh Fauzan dalilun ala annahu kafir. Sehingga seorang jangan sampai kemudian tertipu dengan sihir. Nah, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan baina auliya Allah wa auliya syaitan. Syekhul Islam ingin membimbing kita agar kita harus cerdas. Bisa membedakan antara wali-walinya setan dan wali-walinya Allah. Jangan sekedar dicantumkan nama waliullah. Lalu setiap apa yang kita lihat dan kita dengar semua itu benar. Jangan. Kenapa? Ditimbang-timbang dulu dengan kitab was sunnah. Contoh. Ketika Syekhul Islam menghadapi Golago, pasukan Tartar. Waktu itu pasukan Tartar hendak masuk kota Baghdad. Maka tiba-tiba ada seorang Syekh Arab, Syekh Arab. Seorang Syekh dari Arab. Tetapi naik kudanya Panglima Golago, pasukan Tartar ini sambil meneriakan dengan teriakan-teriakan maka Syekhul Islam tahu ini tidak mungkin Syekh Arab kalau dia seorang Syekh Arab tidak mungkin mengajak muslimis muslimin membunuh kaum muslimin ya, ini mesti seton ya, setan ini ya. tapi sebagian orang tertipu wah ini Syekh benar-benar Syekh sehingga terfitnah dengan penampilannya seton ini Bukankah ketika perang Badar ya, perang Badar. Ketika itu datang seton menaiki kuda ke negeri Arab, ke Mekah. Dengan penampilan seperti halnya Suraqah bin Malik sambil mereka kita serang Muhammad, serang Muhammad. Setelah itu mereka pun terpanggil dengan teriakan tersebut akhirnya tersiap disiapkan pasukan seribu pasukan kafir Quraisy berangkat ke Badar. Begitu berhadapan dua pasukan. Ternyata orang yang naik kuda tadi yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang berpenampilan seperti Sorokoh lari ketika malaikat turun dari langit dia lari ke lautan. Siapa itu? Kalau bukan setan. Jadi Syekhul Islam sering atau menyebutkan dalam kitabnya Al-Furqan dengan istilah rijalul ghaib. Rijal al-ghaib. Dan ini yang banyak orang tertipu. Ada orang dikir. Dia diberi dikir setiap malam seratus ribu kali. Wow. Begitu dikir di tengah malam. Ya. Tiba-tiba badannya terangkat. Wow. Badannya terangkat dia semakin mantap. Wah, ini pikir yang luar biasa yang bisa menjadikan seteraka. Lalu datang di tengah malam orang berjubah putih. Menipu dia. Sekarang kamu sudah mencapai tingkatan tertinggi. Dikirnya sudah bisa naik. Jadi pakai sajadah, sajadahnya naik. Wah, insya Allah bukan hanya apa ini? Tenaga dalam bisa dorong orang. Dikir bisa mengangkat orang. luar biasa ini. Barokallahu Lalu dia mengatakan, kamu mulai besok tidak perlu sholat lagi. Sudah makrifah kamu. Iya. Banyak orang tertipu dengan rijalul ghaib seperti ini. Nah, karena itu ahlu sunnah seorang yang dibimbing dengan ilmu tentunya harus cerdas bisa membedakan antara waliullah dan wali syaitan dan setiap para kahin tahin tadi yang berhubungan dengan syaitan bukan waliullah mereka itu disebut tentunya dengan aulia syaitan nah barakallahu fikum karena memang syaitan telah dijadikan untuk orang yang tidak beriman Inna ja'alna syayatina awliya awliya alilladina la yu'minun Sesungguhnya kami jadikan setan itu memang sebagai wali-walinya orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman sungguh-sungguh, walinya bukan setan, Allah. Kami jadikan setan itu sebagai wali-walinya orang yang tidak beriman. Iya. Wa idza fa'alu fahisyah kalau mereka orang yang tidak beriman berbuat kekejian qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha lihat kalau membuat kekejian kejahatan mereka mengatakan kami dapatkan dari nenek moyang kami dan Allah pun menyuruhnya lihat kedustaannya maka kul katakan Muhammad innallaha la ya'muru bil fahsya Allah tidak pernah menyuruh perbuatan keji bagaimana Allah menyuruh kepada wali ini ketika dia didatangi orang kalau kamu ingin menjadi orang sukses syaratnya gampang kamu harus membunuh gadismu sendiri besok datang membawa apa namanya ayam. Ayamnya tentunya ayam yang masih dere. Hmm. Iya. Nanti akan dapatkan apa yang kamu harapkan, benar. Bawa ayam serahkan kepada dukun tadi dan dia pun membunuh ayam tersebut. Ternyata barakallahu fikum yang terbunuh bukan ayamnya dia, tapi anak putrinya. Itu imbalannya. Apa mungkin Allah Ta'ala menyuruh kepada waliullah itu untuk membunuh manusia? Apa mungkin? Atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun? Tidak mungkin. Ini perbuatan keji namanya. Kul. Katakan Muhammad. Inna Allah la ya'muru bil fahsyat. Tidak pernah Allah menyuruh perbuatan keji. Ya. Yeah. Barakallahu fikum demikian Allah sebutkan sebagai nasihat untuk kita untuk perhatian. Ayat kedua. Ayat berikutnya para hadirin barakallahu fikum wa qauluhu ta'ala dalam surat An-Nisa 51 yu'minuna bil jibti wat taghut yu'minun dan mereka mengimani kepada al-jibat. Mereka yang dimaksud al-Yahud. Dan mereka orang-orang Yahudi minun mengimani bil jibti dengan sihir. Ya. Jibat sihir. Wattahut dan tohut. Tohut diantaranya ialah seton, iblis. Itu adalah tohut. Taib. Ini ayatnya pendek. Kita bacakan penjelasan Syekh. Yu'minuna bil jibti yu'minun ay al Yahud yang dimaksud mereka yang dimaksud dalam ayat ini ialah orang-orang Yahud. Mereka mengimani bil jibti ay asihr. Maksudnya jibat sihir. Kama fassaroha Umar bin Khattab sebagaimana ditafsirkan oleh Umar bin Khattab. Wal Yahudu kanu min aktsarin nas ta'alluma lisihri. Bangsa Yahud mereka orang yang paling banyak mempelajari ilmu sihir. Buktinya di Amerika ada fakultas sihir. Ada sekolah tinggi apa? Sihir. Sampai hari ini masih ada. Di Inggris juga ada. Ya? Di Indonesia tidak ada ya? Tidak ada di Indonesia. Fakultas apa namanya tadi? Sihir. ah? Tidak ada ya? Baik. Di negeri Yahudi ada. Di tempat mereka ada. Sekolah khusus dari tukang sihir. Ya. Dipelajari sampai hari ini. Bukunya lengkap. Lengkap. Maka kita Seorang mukmin jangan sampai disibukkan ilmu sihir. Sibukkan diri dengan Quran, sunnah. Kata Imam Syafi'i kalau antum habiskan seluruh umur untuk mempelajari ilmu tidak akan kamu dapatkan kecuali sedikit. Seluruh waktu. Lalu bagaimana kalau sebagian waktu kita hanya sebagian kecilnya saja? Maka ini akan lebih sedikit. Demikian ayat yang kedua. Insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Saya mohon maaf bila mana kesalahan, waktu kurangan. Wassalamualaikum ala nabina Muhammad. Subhanakallah muhamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.